Dan sebagai tambahan yang tidak disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Fusul fi Siratul Rasul alaihi salatu wassalam termasuk di antara kejadian setelah perang Badar adalah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Hafsah Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma Hal ini disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan hina ta'ayyamat Hafsah بنت Umar bin Khunais bin Khudafah As-Sahmi bahwa tatkala Hafsah bintu Umar beliau menjanda disebabkan karena meninggalnya suaminya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi وكان من أصحاب Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khunais bin Hudhafah ini bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatuwfiya fil Madinah dan beliau meninggal di kota Madinah dan beliau termasuk di antara orang-orang terdahulu masuk ke dalam Islam dan bahkan beliau termasuk sahabat yang ikut berhijrah ke Habasyah lalu berhijrah ke Madinah dan setelah peristiwa perang Badar Khunais bin Hudzaifah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu meninggal maka berkata Umar radhiyallahu taala anhu ataitu Uthman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsah bint Umar Aku pun mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu lalu aku menawarkan kepadanya Hafsah bintu Umar. Qala faqultu qultu in syi'ta ankahtuka Hafsah. Kata Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan, "Kalau kamu mau aku nikahkan kamu dengan Hafsah." Faqala maka Utsman mengatakan sa'unzur fi amri, saya lihat gimana keadaanku. Fa labithu layalin. Thumma laqiyani faqala qad bada li alla atazawwaja yawmi hadha. Maka beberapa malam kemudian setelah itu Utsman mendatangiku dan bertemu denganku lalu beliau mengatakan yang nampak bagiku aku hari ini nggak nikah dulu. Jadi Umar radhiyallahu taalaan menawarkan anaknya Hafsah kepada Utsman namun Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan yang nampak bagiku aku tidak menikah dulu hari ini. Qala Umar falaqitu Abu Bakar Siddiq karena Utsman menolak aku pun bertemu dengan Abu Bakar Siddiq فقلت إن شئت زوجتك Hafsah بنت Umar. Kalau kamu mau aku nikahkan kamu dengan Hafsah bintu Umar. Fasamata Abu Bakr radhiyallahu taala anhu falam yarji' ilai syai'a. Maka Abu Bakar Siddiq diam dan tidak tidak ada balasan sama sekali Wa kuntu alaihi aujada minni ala Utsman dan kata Umar radhiyallahu taala aku lebih lebih merasa enggak enak ya ketika Abu Bakar tidak ada komentar sama sekali tidak menerimanya ya daripada Utsman ini subhanallah Umar bin Khattab radhiyallahu menawarkan anaknya Utsman menolak Abu Bakar Siddiq ya tidak memberi jawaban sedikit pun sehingga Umar radhiyallahu taala merasa kenapa ini saya tawarkan kok malah menolak ya, ini ditawarkan oleh orang tuanya sendiri ayahnya sendiri fa labithtu layali maka beberapa lama beberapa malam kemudian Tumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang datang melamar Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Fa'ankahtuha fa'ankahtuha iya, maka aku pun menikahkan Hafsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Subhanallah. Jadi Umar bin Khattab menawarkan kepada Utsman. Beliau menolak. Beliau menawarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar juga tidak memberi jawaban. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang melamar dan menikahi Hafsah. Nah, salah satu pepatah Indonesia mengatakan pucuk dicita ulang Tiba. Hmm. Nah, menginginkan Uthman, menginginkan Abu Bakar, ternyata yang dapat lebih baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya menjadi ummul mukminin istri Nabi alaihi salatu wassalam dunia wal akhirah nah falaqiyani Abu Bakrin, faqala maka Abu Bakar pun Beliau datang menemuiku lalu dia mengatakan la'allaka wajadta alayya hina aradta ala Hafsa hina aradta alayya Hafsa falam arji ilaika shay'an Mungkin kamu enggak enak perasaanmu terhadapku ketika engkau menawarkan kepadaku Hafsa lalu aku tidak memberi jawaban kepadamu Kata Umar, "Nah, ya memang seperti itu. Aku merasa enggak enak. Ini kok ditawarkan malah nolak." Qala kata Abu Bakar As-Siddiq, "Fa innahu lam yamna'ni an arji' ilaika فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها tidak ada yang menghalangi aku untuk memberikan jawaban kepadamu terhadap tawaran yang kau berikan kepadaku, melainkan karena aku mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutnya. jadi memang Abu Bakar Siddiq mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Hafsah. Falam akun liushi sirra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau tarakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabil tuha. Kalau seandainya Rasulullah meninggalkan, saya terima. Saya akan terima dia. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini ma'asyar rahimakumullah banyak sekali faedah yang bisa kita ambil namun beberapa faedah yang penting yang hubungannya dengan hadis ini bahwa diperbolehkan seorang kalau punya anak perempuan tawarkan kepada orang-orang yang baik Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Beliau menyebutkan hadis ini dan beliau menyebutkan bab ardul insan ibnatahu au ukhtahu ala ahli khair. Bab seseorang menawarkan kepada menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada ahlul khair orang-orang yang secara zahir dia saleh ya baik nah saleh baik in ahli sunnah secara zahir mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal padanya bid'ah tidak diketahui darinya syubhat dan diketahui dia semangat ya apalagi kalau seorang memiliki ilmu yang secara zahir dia mengamalkan ilmunya bukan hanya sekedar memiliki ilmu namun dia mengamalkan ilmunya maka tidak mengapa yang demikian ditawarkan khawatir jangan sampai jatuh kepada laki-laki yang yang yang tidak di, dikehendaki agamanya yang tidak dikehendaki keyakinannya dari kalangan ahlul bid'ah misalnya. Sebab kadang-kadang ma'asyiral rahimakumullah sebagian ya, itu kalau sudah ada yang datang ingin melamar anak perempuannya sebagian mereka yang pertama kali diperhatikan apa kerjanya? Kerja apa? Hmm, saya di Chevron. Hmm, sudah. Nah, oh saya di Pertamina. Hmm. Oh, sudah. Tinggi langit. Nah, nggak diperhatikan. Gimana keyakinannya? Jangan-jangan mubtadi'. Nah, jangan-jangan ikhwani tablighi. Ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah. Nah, yang akhirnya ketika menikah merusak justru tidak semakin baik. Semakin jauh anak tersebut dari sunnah. Maka ma'asyiral rahimakumullah penting seorang ya memikirkan masa depan anaknya jangan hanya sekedar datang lalu kemudian tanpa melihat bagaimana agamanya, bagaimana uh, istiqamahnya. Karena yang terpenting adalah urusan din. Ya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, "Man zawwaja karimatahu bimubtadi' faqad qata'a rahimaha." Barang siapa yang menikahkan karimahnya, yakni anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan seorang mubtadi', maka sungguh dia telah memutuskan hubungan dengannya. Sungguh dia telah memutuskan hubungan dengannya. Maka apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala an ini untuk menjaga agama dari anaknya Hafsah jangan sampai uh, datang orang yang lain lalu kemudian dia sulit untuk menolaknya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk di antara kebaikan kebaikan orang tua kepada anak perempuannya untuk memilihkan yang terbaik dalam hal din yang dapat mengajari anaknya ya untuk mengerti tentang agamanya yang sahih dari sumber yang sahih dari kitabullah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun 'arid apabila datang kepada kalian uh, seorang laki-laki yang kalian telah meridai agamanya dan akhlaknya maka nikahkan dia kalau kalian tidak melakukan maka akan menimbulkan fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar Nah, hadis ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menghasankan meskipun yang zahir wallahu taala alam hadis ini dhaif. Meskipun ada beberapa jalur yang lain namun tidak saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Namun kalaupun sahih uh, Naam Kalaupun sahih bukan berarti kemudian seorang laki-laki ketika dia datang melamar kemudian ditolak ya lalu dia mengancam saya kok orang soleh kok ditolak nah, saya ini kan salafi santri lagi nah, atau mantan santri misalnya kok ditolak dari sisi mana jadi ma'asyarakat rahimakumullah juga dalam hal menikah itu hak wanita. Karena kita sempat membahas bahwa seorang wanita berhak untuk memilih dan memilah. Kalau dia tidak kalau dia tidak menerima dalam artian kalau dia menolak dan tidak menginginkan maka itu haknya dia. Itu adalah haknya dia. Oleh karena itu wali para wali tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya kecuali atas persetujuan dari anak wanita tersebut. Dan di dalam hadis ini pula uh, keutamaan dan akhlak yang mulia dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau menjaga amanah. Beliau mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menginginkan Hafsah namun beliau tidak menyebarkannya. Ya. Bahkan ketika Umar datang kepadanya, beliau tidak langsung mengabarkan kepada Umar. Ya. Umar, sebenarnya saya pengen, tapi ini gimana ini? Rasulullah nyampaikan, nyebutkan demikian dan demikian. Gak cerita beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakan. Dan ini subhanallah termasuk di antara uh, kedewasaan seorang dan akhlak yang baik. Tidak semua apa yang diketahui mesti disebarkan. Disampaikan kepada orang lain. Mumpung punya mulut, mumpung punya lidah dan dua bibir. Maka cerita saya, cerita sini. Ya. Saya begini, saya begitu. Ya saya baru diberitahu si fulan ini mau begini mau begini. cerita sana cerita sini padahal ada hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Al majalis amanah, majelis itu amanah. Tidak semua apa yang kita dengar itu baik untuk disebarkan dan diberitakan. Ya. Apalagi kalau dalam hal-hal yang mungkin membuat orang tersebut merasa nggak enak, merasa malu, Nah, maka seorang yang memiliki kedewasaan al-khuluq al-karim harus pandai memilah dan yakni melihat mana berita yang baik untuk disampaikan, mana pula berita yang yang jangan disebarkan. Ya. Apalagi kalau kemudian orang tersebut telah menitip pesan, tolong jangan berita ini disebarkan kepada yang lain. Tidak menyampaikan saja sudah menjadi amanah bagi seorang. Al majlisu amanah, majlis itu amanah. Ya. Tanpa dia memesan pun semestinya seorang harus menjaga. Ya, apalagi ketika seorang ya, dengan bahasa kita curhat misalnya. Ya, artinya dia ingin menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan sesuatu ya yang yang ada pada dirinya. Mungkin masalah pribadi, masalah keluarga. Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jangan disebarkan. Jangan diceritakan kepada orang lain. Karena yang demikian akan membawa seorang itu malu. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat memungkinkan bagi Abu Bakar Siddiq untuk mengatakan pada Umar ya karena ketika Abu Bakar tidak menyampaikan pada Umar sehingga terjadi apa yang terjadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala merasa nggak enak kepada Abu Bakar iya kan nggak enak kok bisa menolak ditawarkan kok nolak kenapa seperti itu ya Akhirnya enggak, merasa enggak enak. Setelah sebelumnya pun ditolak oleh Utsman bin Affan. Ternyata ada sebab. Tapi Abu Bakar sedikit tidak menyampaikan. Kenapa? Kata beliau, "Lam akun liufshi sirra Rasulillah." Aku tidak ingin menyebarkan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah ini akhlak yang sangat penting sekali untuk dimiliki oleh seorang muslim terlebih seorang yang memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq yang lebih mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Padahal kalau difikir bukan hal yang salah Abu Bakar Siddiq untuk menerima. Bukan kesalahan bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala untuk menerima tawaran dari Umar radhiyallahu taala. Ini ditawarkan kok. Ya. Bisa saja bagi Abu Bakar Siddiq setelah dia menikahi Hafsah, dia datang kepada Rasulullah, "Afwan ya Rasulullah." Afwan Rasul, meskipun anda sudah dengar, tapi gimana ini? Umar datang ke saya, nawarkan, ya, saya nggak bisa nolak ya. Misalnya, iya kan? Nah, tapi Subhanallah lihat al-ithar, ya, beliau memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus lebih diutamakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus lebih dimuliakan dan beliau lebih berhak untuk mendapatkan lebih berhak untuk mendapatkan anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala dari diri beliau sendiri. Dan ini juga menunjukkan rasa cinta para sahabat terkhusus Abu Bakar Siddiq kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melebihi kecintaan beliau terhadap diri beliau sendiri. Melebihi kecintaan beliau kepada diri beliau sendiri. Termasuk di antara kejadian yang terjadi setelah peristiwa perang Badar adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu taala anhumah Disebutkan pula dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau menceritakan kanat li syarifun min nasibi min al-maghnam yawma badrin wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tani mimma afa'a Allah alaihi min al-khumus yawma idzin aku memiliki beberapa ekor unta dan itu merupakan pembagian untukku dari ram, hasil harta rampasan perang dalam peristiwa perang Badar. Wakana Nabi Shallallahu alaihi wasallam a'tani dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan padaku dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari seperlima pada hari itu. Pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa uh, al-khumus itu sudah ditetapkan pada peristiwa perang Badar. Ini pendapat yang sahih dalam hal ini berdasarkan hadis ini. Falamma aradtu an abtadi abtaniya bi Fatimah radhiyallahu taala anha bint Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala aku ingin uh, berkumpul dengan Fatimah yakni setelah menikah dan uh, apabila mereka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka apabila hendak berkumpul ya, dengan dengan istrinya setelah pernikahan maka mereka uh, mengumumkan terlebih dahulu membuat acara walimatul urs setelah walimatul urs baru kemudian mereka bertemu nah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ya beliau ingin bertemu dengan Fatimah alaihissalam. Ini ini setelah pernikahan. Maka beliau hendak membuat walimatul urs. Wa'adtu rajulan sawwagan fi bani Qainuqa ayyartahila ma'i fanati bi'idkhir. Dan aku telah menetapkan janji dengan seorang laki-laki yang dia adalah seorang uh, pandai besi dari Banu Qainuqa untuk membantu beliau Ali bin Abi Thalib agar bersamaku pergi untuk mengambil idkhir. Idkhir yakni rerumputan yang liar yang tumbuh di kota Madinah yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh mereka ya apakah di kuburan atau di rumah maka mereka menggunakan idkhir Fa'aradtu an abi'ahu minas sawagin fanasta'inu bihi fi walimati ursi. Maka aku ingin menjual unta-unta itu kepada para sawa'gin, para uh, pandai uh, pandai besi karena sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa mayoritas dari Banu Qainuqa kabilah Yahudi mereka pedagang dan uh, ya ini orang-orang yang pandai besi ya, membuat senjata membuat ini macam-macam maka Ali bin Abi Thalib ingin menjual unta-untanya tersebut untuk dijadikan sebagai modal untuk walimahan perayaan pernikahan beliau فبينما أنا أجمع لشارفي من الأغتاب والغرائر والحبال Maka tatkala aku telah mengumpulkan, aku mau mengumpulkan sejumlah dari unta-unta tersebut dengan berbagai jenisnya, aqtab, barair dan hibal, ini jenis-jenis unta. Wa syarifaya munakhan ila janbi hujrati rajulin minal ansar. Sementara ada dua ekor unta, dua ekor unta ini itu berjalan ya ke arah uh, rumah seseorang dari kalangan Ansor. Rumah seorang dari kalangan Ansor. Nah, dua ekor unta ini. Hatta jamaatu ma jamaatu. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang sibuk untuk mengumpulkan unta-untanya. Sibuk mengumpulkan unta-untanya. Sementara dua ekor unta ini itu berjalan ke arah yang berbeda ya ini ke rumah ke samping rumah seorang dari kalangan Ansar fa idza ana bi syarifi qad ujib eh, qad ujibat asnimatuhuma bi syarifayya setelah dia mengumpulkan unta-unta tersebut lalu dia mencari dua ekor unta tadi setelah dia mendatangi tempat di mana menghilangnya dua ekor unta itu ternyata dua ekor unta tersebut telah dipotong punuknya wa buqirat khawasiruhuma lalu telah dikeluarkan isi perutnya wa ukhidat min aqbadihima dan telah diambil hatinya nah, ini telah dipotong ya nah falam amlik aini hatta ra'aitul manzar Aku tidak mampu menahan tangisku ketika aku menyaksikan itu. Ini untuk walimahannya. Ali radhiyallahu taala Nah, mau dikumpulkan, dijual, ya. Lalu kemudian buat acara walimahan. Nah, ternyata dua ekor ini sudah sudah disembelih, ya. Bukan disembelih, dibunuh. Nah, ya, dipotong bunuhnya, dibongkar isi perutnya, nah, ini dibunuh. Nah, maka Ali bin Abi Thalib melihat itu nangis beliau, ya. nangis melihat onta yang semestinya dijual, akhirnya nggak jadi dijual. Ya, yang semakin membuat Ali bin Abi Thalib nangis apa? Akhirnya walimahannya ditunda. Ya. Nah, Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang yang melakukan ini? Qalu Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang melakukannya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, paman beliau sendiri. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Rupa-rupanya Hamzah ketika itu sedang mabuk. Waktu itu belum diturunkan firman Allah tentang diharamkannya minum khamr. Ya, beliau ketika itu dalam keadaan mabuk sehingga Ali bin Abi Thalib melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Hamzah terjadi pertengkaran hebat. Sehingga Rasulullah menyingkir ya, karena kondisinya ya sedang mabuk berat Hamzah radhiyallahu taala ketika itu. Nah, maka dibiarkan. Walhasil terjadi. Ya. Nah, ini kejadiannya setelah peristiwa uh, perang Badar. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitabnya Dalail dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan khatattu Fatimah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melamar, ingin melamar Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maulatun li maka ada uh, budak wanita milikku berkata kepadaku, "Hal 'alimta anna Fatimah qad khutibat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kamu tahu bahwa Fatimah telah dilamar yakni ada orang lain yang datang melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni melamar Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, "La, enggak." Kata budak wanita ini, "Qad khutibat." Fatimah sudah dilamar. Ya. Fama yamna'uka an ta'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayuzawwijuk? Apa yang menghalangi kamu? Kamu datang aja kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan kamu dengannya. Nah, artinya ada seorang yang telah mendahului Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, tapi belum belum ada kejelasan apakah dia diterima atau ditolak. <coughs> Maka ini menunjukkan bahwa selama belum ada tanda dalam artian dari uh, pihak wali dari seorang wanita bahwa dia menerima maka tidak termasuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yakhthub ahdukum ala khidbati akhi jangan salah seorang kalian itu melamar di atas lamaran saudaranya Maka kata beliau, tidak mengapa kamu datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, saya nggak punya sesuatu untuk saya jadikan mahar untuk nikah. Kata budak wanita ini, indah kanji ji'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajak. Kamu kalau mendatangi Rasulullah, dia akan menikahkan kamu dengannya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi ma zalat hatta dakhaltu ala Rasulillah." Terus budak wanita ini membujuk aku agar aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sudah Ali bin Abi Thalib memberanikan memberanikan diri. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma anqa'adtu baina yadayhi ufhimt. Tatkala aku duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku enggak bisa ngomong, kata Ali bin Abi Thalib. Mau bicara itu enggak bisa nggak bisa keluar. Eh, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sampai itu keluarganya, sepupunya, ya karena kewibawaan Nabi Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Fawallah mastata'tu an atakallam jalalatan wa hibah." Demi Allah, aku nggak bisa berbicara sama sekali. Karena melihat kemuliaan dan kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara kata beliau, Maja Abi. Untuk apa kamu datang? Untuk apa kamu datang? Alakah haja kamu punya keperluan? Nah, fasakatu saya diam, nggak bisa ngomong sama sekali. Sampai tiga kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kamu datang sini untuk apa? Diam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faham. Kata Nabi alaihi salatu salam, "La'allaka ji'ta takhtub Fatimah." Jangan-jangan kamu datang untuk melamar Fatimah ya? Aku mengatakan, "Iya." Naam, faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal 'indaka min syai' tastahilluha bih?" Apakah ada sesuatu untuk kamu jadikan sebagai mahar? Faqultu la wallahi ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Subhanallah. Ya, Rasul tidak mengatakan kamu kerjanya apa. Tidak ada pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kerja apa? Hah? Hasil bulananmu berapa? Nah, Rasul tanya apa? Apakah ada sesuatu yang kamu bisa jadikan sebagai mahar? Jawabannya nggak ada ya Rasulullah. Jadi nekat ini Ali bin Abi Thalib mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Maksudnya bagi Ali bin Abi Thalib sesuatu yang menurut dia berharga untuk dijadikan mahar untuk menikahi anak perempuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada ya Rasulullah, wallah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, namanya keluarga kan. Nabi Alaihi Wasallam mengetahui apa yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Ma fa'alat dir'un sallahtukaha. Lalu kemana itu baju perang yang saya berikan padamu yang kamu jadikan sebagai perisai dalam perang. Mana itu? Nah, kata Ali bin Abi Thalib, "Fawalladhi nafsi tafsu Ali biadih innaha lakhutamiyah." Demi Allah yang jiwa Ali berada di tangannya. Oh, itu baju perang Hutamiyah itu. Ma qimatuha illa arba'atu darahim. Harganya cuma empat dirham. Harganya cuma 4 dirham. Dirham itu perak ya. Ada dua riwayat dalam hal ini. Satu riwayat mengatakan 4 dirham, dalam riwayat mengatakan 400 dirham. Dirham ini kecil ya, bukan dinar. Kalau dinar emas. Ini dirham. Ini ini barang yang terlalu murah. Ini barang yang terlalu murah. Nah, Fakultu indi kalau itu ya ada. Tapi bagi Ali bin Abi Thalib masa ini jadikan sebagai mahar? Hah? Terlalu murah bagi Ali bin Abi Thalib. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad zawwajtukaha fab'ath ilaiha biha fastahillaha biha. Aku menikahkan kamu dengannya. Kamu bawa itu mahar kepadanya dan engkau menjadikan itu sebagai sesuatu yang menjadikan kamu halal bersamanya fa in kanat la sadaqu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya itu menjadi mahar pernikahan beliau dengan Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. طيب يا اخوان نكتفي بهذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله